Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'id <clears throat> Kau muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Salah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk pada bab baru babun fi ahkamil kafalah bab tentang hukum-hukum seputar kafalah atau penjaminan badan. Kalau doman adalah penjaminan harta sedangkan kafalah penjaminan badan atau penjaminan orang. Kafalah maknanya adalah iltizamu huduriman alaihi hakun maliyun li rabbihi. Kafalah adalah komitmen untuk menghadirkan orang yang memiliki kewajiban finansial. Dihadirkan li rabbihi kepada pemilik hak maka akad dalam kafalah itu terjadi pada diri orang yang dijamin. Beda dengan akad doman, di mana penjaminan itu ya, terjadi pada ya, kewajibannya. Kalau ini komitmen bahasanya orang ini saat hari jatuh tempo pembayaran utang bisa saya hadirkan. Bisa saya hadirkan Fatasihu al-kafalatu bibadani kuli insanin alaihi hakun maliyun. Maka sahlah kafalah untuk diri dan badan setiap orang yang memiliki kewajiban finansial. Kade ini semacam kewajiban finansial berupa utang. Wala tasihul kafalatu bibadani man alaihi haddun namun tidaklah sah penjaminan untuk badan orang yang mem hadon ya, yang wajib terkena hukuman, yang wajib untuk dihukum. Ya. Maka eh, di sini disampaikan bahasanya penjaminan <clears throat> penjaminan untuk orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman itu tidak boleh. Ya, penjaminan hanya boleh untuk orang yang memiliki kewajiban finansial. Bahwasanya di waktu dia wajib membayar apa yang menjadi kewajibannya, maka si penjamin bisa menghadirkan orang tersebut. Sehingga orang tersebut bisa ditanyai dan diminta ya, pelunasan kewajibannya. Namun orang yang alaihadun memiliki kewajiban untuk dihukum atau yang berhak untuk mendapatkan hukuman tidak boleh mendapatkan jaminan maka ini jangan ditahan saya jamin orang yang tidak kabur saat hari eksekusi ini tidak boleh ini. maka ini orang yang sudah difonis ini difonis untuk mendapatkan hukuman, kemudian ada pihak-pihak yang ngasih jaminan, dijamin dia tidak kabur, ini tidak boleh. Ya, penjaminan tidak boleh untuk orang yang penjaminan untuk orang yang akan dihukum itu dijamin tidak akan kabur itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh dan tidak sah penjaminan untuk orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman anal kafalah istithaqun karena penjaminan itu fungsinya adalah ya, menghasilkan keyakinan atau mengikat keyakinan dan hukuman itu dibangun di atas prinsip ala dar'i bisyubahat ya, bahasanya hukuman itu tertolak ya, bisubuhat jika ada dalih-dalih untuk memakluminya sehingga tidak ada orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman kecuali setelah yakin kalau dia adalah orang yang bersalah jika demikian maka tidak perlu kafalah karena kafalah fungsinya untuk menghasilkan keyakinan penjaminan itu fungsinya untuk ya, untuk menjamin e, untuk mewujudkan keyakinan padahal dalam aturan Islam terdapat kaidah yang mujma'un alaih kaidah yang disepakati dalam bidang ya, peradilan dan e, ya, hukuman yaitu al-hudud tudra'u bisyubhat kalau ada dalih dalih yang menyebabkan kita menilai orang ini tidak layak untuk dihukum maka tidak ada hukuman sehingga tidaklah dijatuhi hukuman kecuali alal yakin. Yakin kalau dia memang betul-betul bersalah. Nah, kalau sudah ada yakin kalau dia betul-betul bersalah, maka tidak perlu ada usaha-usaha untuk mewujudkan yakin. Itu istifak dalam bentuk kafalah atau yang lain. Walatasiu demikian juga tidaklah sah kafalah ya, penjaminan badan orang yang terkena kewajiban kisos. Ya, apa beda kisos dengan hukuman had? Hukuman had itu semacam potong tangan untuk pencuri, ya, cambuk untuk peminum khamr dan yang lain itu hukuman had. Kisos itu kasus pembunuhan atau kasus e, melukai atau mematahkan badan atau anggota badan orang lain. Dua-duanya tidak tidak boleh ada padanya ya, kafala. Alasannya li'anna la yumkinu istifa'uhu min ghairil jani. Karena tidak mungkin ya, eksekusi dilaksanakan kepada selain yang berbuat salah. Kok ternyata kabur? kan tidak mungkin juga dieksekusi. Ini kaidah hukumnya tidak mungkin ada eksekusi hukuman kepada selain orang yang berbuat salah. Nah, ini sudah dijamin ternyata meleset orangnya kabur. Ya, mungkinkah kita eksekusi dia ya, sebagai pengganti karena dia penjamin tidak bisa, tidak boleh. Oleh karena itu nggak ada, ya, maka tidak bisa ada penjaminan karena tidak mungkin ada eksekusi kepada orang yang tidak salah. Ini oleh karena itu maka orang ya, orang yang berhak mendapatkan hukuman tidak bisa dijamin. Ya. Apalagi jaminannya cuma ya, kumpulan KTP, ya, nah, KTP tidak bisa uh, untuk menjamin orang. Ya. Seandainya yang jamin uh, itu adalah orang ini saya jamin dia tidak akan kabur. Nah, kalau ternyata kabur, mungkinkah eh, yang penjamin itu yang kita hukum, kita jebloskan penjara atau ini? Tidak eh, mungkin, hukum tidak mungkin demikian. Tidak ada eksekusi hukuman kecuali pada orang yang bersalah. Sehingga tidak ada penjaminan. Sehingga tidak boleh ada penjaminan. Ya wala juju istifa'uhu minal kafili maka tidak boleh ada eksekusi dari orang yang menjamin manakala ternyata tidak memungkinkan untuk menghadirkan orang yang dijamin. Nah, ini alasan ini pertimbangan sehingga tidak ada penjaminan untuk e, orang-orang yang ya, tidak ada penjaminan dalam bab hukuman had dan kisos. Sehingga penjaminan itu cuma untuk kewajiban finansial. Ini punya utang, ini ada jatuh temponya, ini ada jatuh temponya, kemudian kita katakan saya bisa hadirkan, saya jamin orang itu di, pada waktu jatuh tempo dia ada di dalam kota. Ini saya jamin orang ini yang punya utang ini pada saat hari jatuh tempo dia ada di rumah atau dia ada di dalam kota nanti saya bisa hadirkan sehingga Anda bisa temui dan Anda minta pelunasan utang kepadanya. Saya jamin orangnya ada. Wa dan disyaratkan untuk sanya kafalah antakuna biradul kafil adalah ini dilakukan dengan kerelaan si penjamin. Karena tidaklah e, terbebankan kepadanya al-haku kewajiban ibtidaan pada awalnya kecuali dengan kerelaannya. Dan kafil si penjamin itu gugur dari kewajiban dengan meninggalnya orang yang dijamin. al mutaadhar sehingga tidak mungkin dihadirkan. Demikian juga ya, si penjamin ini gugur kewajibannya bitaslimil makfuli ya, nafsahu ketika ya, ketika orang yang dijamin itu menyerahkan diri kepada lirabil hak kepada pemilik hak di tempat penyerahan dan di batas dan di waktu penyerahan. Karena dia telah atabima yalzamu al-kafila. Karena dia telah melakukan apa yang jadi kewajiban si penjamin. Wa idza ta'adzara ihdarul maqfuli. Jika tidak memungkinkan menghadirkan orang yang dijamin, padahal diketahui bahasanya orang yang dijamin itu masih hidup. Aghaba wa madha zamanu imkanu zamanu zamanun yumkinu ihdaruhu fihi atau orang yang dijamin itu pergi dan telah berlalu waktu yang memungkinkan untuk menghadirkannya waktu toleransi untuk menghadirkannya fa'inal kafila maka si penjamin yatman ma'alaihim nadain itu menjamin utang yang menjadi tanggung jawab orang tersebut maka si penjamin wajib melunasi utang orang tersebut. Di pada waktu hari ya, yang dijanjikan ternyata ya, si penjamin tidak bisa menghadirkan atau orang yang dijamin pergi keluar kota. Kemudian ada batas waktu toleransi ternyata sudah lewat. Sudah Eh, lewat dari batas toleransi maka utang wajib dibayarkan utang orang yang dijamin wajib dibayarkan oleh si penjamin berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Azaimu gharimun penjamin itu terkena beban dan terkena beban atau terkena kewajiban kemudian di antara kasus dalam transaksi kafalah adalah diperbolehkan menjamin pengetahuan tentang seseorang. Semisal ada seseorang yang datang ya, meminta utangan dari orang lain. Fakal maka orang yang dimintai utangan mengatakan aku tidak mengenalmu maka aku tidak bisa memberikan pinjaman uang kepadamu. Lalu ada pihak ketiga mengatakan saya menjamin kepada anda bahasanya saya mengenal orang itu dengan pengertian wa'arifuka aku akan memberitahukan kepadamu siapakah dia dan di manakah dia maka orang yang, memberikan doman makrifat ya, namanya doman makrifat maka orang yang memberikan semacam ini yalzam dia punya kewajiban untuk menghadirkan orang tersebut ketika orang tersebut pergi walayakfi tidaklah cukup dengan menyebutkan dia itu namanya si A tempat tinggalnya di sana tidak cukup demikian ketika orang ini yang e, memberikan doman makrifat ini ye, ternyata ajaza tidak mampu untuk menghadirkan orang tersebut padahal orang yang dijamin itu masih hidup maka domina ma'alihi maka dia menjamin utang yang menjadi kewajibannya. Maka orang ini punya kewajiban untuk membayarkan utang orang tersebut. Karena dialah yang mendorong adain mendorong seorang kaya untuk memberikan utangan, memberikan hartanya kepadanya karena dia menjamin kalau dia mengenal orang itu maka akad e, doman ma'rifat doman ma'rifat itu statusnya ka'annahu seakan-akan dia mengatakan aku jamin kepadamu aku memberikan jaminan kepadamu bisa menghadirkan orang tersebut kapan engkau inginkan sehingga jadilah hal tersebut sebagaimana perkataan aku memberikan jaminan untukmu tentang badannya maka doman ma'rifat disampaikan semakna dengan kafalah. Ini, siapa ya? Saya jamin kepadamu bahwa saya, saya mengenal baik dia. Maka ini sama dengan kafalah. Ya, konsekuensinya, ternyata tadi hari H ya, dia ini tidak bisa dihadirkan, padahal ya jelas-jelas dia masih hidup. Ini, maka orang yang memberikan jaminan itu yang punya kewajiban untuk membayarkan utangnya. Kemudian bab selanjutnya adalah ahkamul hawalah tentang pemindahan utang. Hawalah dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata tahawul yang artinya berpindah. Li'annaha tuhawilu daina karena transaksi ini memindah utang dari tanggung jawab si A menjadi tanggung jawab si B. Pemintama maka dari sana didefinisikan oleh para ulama fikih bi annaha naqlu bahasanya hawalah itu adalah transfer utang min dimmatin ila dimmatin ukhra dari tanggung jawab si A kepada tanggung jawab si B. Dan adanya transaksi ini adalah satu hal yang valid berdasarkan dalil hadis dan ijma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang mutafakun alaih ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam Ida utbi'a ahadukum ala mali'in Jika kalian diminta untuk pindah Memindah penagihan Ila mali'in kepada orang yang Mampu membayar Faliyat ba'hum maka adalah dia terima pemindahan tersebut. Dalam redaksi yang lain, man uhila bihaqihi, siapa yang haknya itu dipindahkan ya, ala maliin agar ditagihkan kepada orang yang mampu membayar falyahtal maka adalah dia menerima pemindahan dan ghair wahid minal ulama sejumlah ulama menghikayatkan adanya ijma' menceritakan adanya ijma ulama dalam masalah ini. Dan dengan disyariatkannya akad ini maka ini adalah bentuk irfaqun binas, bentuk berbuat baik kepada manusia, mempermudah jalan-jalan muamalah mereka dan bentuk kelapangan dan tolong menolong untuk menunaikan hajat orang lain dan melunasi utang eh, dan pelunasan utang wa taufir dan memberikan rohatihi kenyamanan. Dan sebagian manusia itu sebagian ulama fikih punya sangkaan bahasanya e, hawalah itu satu hal yang menyelisihi kaidah ala ghairi wifqil qiyasi tidak sesuai dengan kias. Kias di sini maknanya al qaidatul ammatu kaidah umum. Ya, apa itu kaedahnya? Larangan baik dain bidain. Ya, apa yang kaedah apa yang diselisihi dalam hawalah menurut pandangan sebagian ulama fikih? Jawabannya adalah kaedah larangan baik dain bidain. Larangan ya, tukar menukar atau utang dengan utang. Ya. Wa dain bidain mamnu'un dan hukum asalnya kaidah asalnya ya, ya, tukar menukar utang dengan utang itu satu hal yang terlarang kemudian kata mereka kata Ba'dunas akan tapi boleh dalam hawalah dan ini adalah transaksi yang ala ghair wifqil qiyasi tidak sesuai dengan kaidah seharusnya namun anggapan ini ditolak oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Dan beliau menjelaskan bahwasanya ya, akad ini berjalan sesuai dengan kaedah. Cuma sudut pandang Anda yang keliru. Ya, sudut pandang Anda yang keliru ini bukan bagian dari akad ya, dain bidain akan tetapi ini adalah bagian dari ifa ilhaq pembayaran kewajiban. La min jinsil bayi bukan barter dan tukar menukar. Pemindahan utang di sini bukanlah babnya bukanlah bab baik bab utang, eh, bab tukar menukar atau bab barter non babnya adalah cara pembayaran kewajiban Ibnu Qayyim mengatakan eh, wa in kanat nin min bidainin seandainya ini adalah tergolong ya, ya, tergolong transaksi jual beli dain dengan dain tertunda dengan tertunda maka syariat tidaklah melarang baik dain bidain secara mutlak ya, syariat tidaklah melarang baik dain bidain yaitu secara mutlak cuma terlarang dalam Ya, kasus tertentu. Semisal baik salam namun duitnya belakangan. Ya, barangnya belakangan, duitnya belakangan. Nah, ini terlarang. Ini baik dain bidain yang haram. Ya, dia transaksinya salam, pesan barang, uangnya belakangan, barang belakangan, duitnya belakangan. Nah, ini ya Nah, ini eh, contoh baik dain bidain yang yang haram. Namun tidak mutlak semua yang tertunda dan tertunda itu haram. Balqwa itu syar'i bahkan kaidah-kaidah syariat menunjukkan bolehnya hawalah pemindahan utang. Fa innaha iqtadat naqladain wa tahwilahu karena ya, kaidah syariat mengharuskan adanya pemindahan utang dan pemindahannya dari tanggung jawab ya, al-muhil orang yang memindah kepada tanggung jawab orang yang ya, muhal alaihi utang itu dipindahkan kepadanya intah sekian dari ilmu ilmu muaqiin an rabbil alamin Ya, jadi apa itu apa gambaran hawalah? Ya, hawalah itu ya, saya punya utang dan saya punya piutang. Ya, maka ya, ketika orang yang uh, ya, mengutangi saya datang nagi, maka saya saya pindah, saya transfer. Ya, ini saya tidak punya duit, namun saya punya piutang. Ini saya punya piutang. Ya, silahkan Anda tagih utang saya dengan bentuk datanglah ke si fulan, si A, saya punya piutang kepada dia. Ya, maka semula utang itu tanggung jawab saya. Ya, saya transfer kepada si A karena saya punya piutang kepada dia. Ya, maka sebagian ulama fikih menilai di sini terdapat baik dain bidain, ya, barter ya, tertunda dengan tertunda, ya, ya, utang ya, karena ya, saya dengan dia utang, ya, saya dengan A utang, kemudian di ditukarkan. Nah, ini berarti utang dengan utang. Ya, namun yang benar ini bukan bab ya, bukan bab baik ya, bukan bab bayi ya, baik ya, namun babnya adalah bab ifaul haq. Ya, saya tidak punya duit, jadi jatuh tempo dan saya punya piutang, saya nggak punya duit cash, saya punya piutang, maka dalam rangka e, menunaikan hak orang tersebut, ya, dalam rangka menunaikan hak orang tersebut, maka e, saya minta agar dia nagih kepada e, orang yang punya utang dengan saya. Ya, namun hawalah semacam ini itu boleh dan sah manakala memiliki memenuhi sejumlah persyaratan. wala tasih hawalatu ila bisyurutin. Hawalah tidaklah sah kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama, ya, hawalah itu hanya boleh pada utang yang sudah permanen menjadi tanggung jawab muhal alaih. Orang yang kita pindahkan utang kepadanya. Yang dalam contoh tadi adalah si A. Ya, maka hawalah itu sah manakala si A memang betul-betul punya utang sama saya. Ya, dan utang dia sama saya adalah utang yang mustakir, yang permanen. Li'ana muktadoha karena konsekuensi dari transaksi ini adalah ilzamul mulhal alai, Muhal, muhal alaih orang yang utang itu dipindah kepadanya itu ilzam dipaksa bidain untuk memberikan pembayaran pembayaran utang. Dan jika utangnya itu belum permanen menjadi kewajiban dia, fawa urdatun lisukuti. Maka masih punya urdah maka berpeluang lisukuti untuk hilang. Artinya ya, kewajiban si A itu hilang. Kenapa? Karena utangnya belum permanen. Padahal Hawalah ini mau memindah, ya, mau mengharuskan dia untuk melakukan tindakan pembayaran hutang. Oleh karena itu maka tidak ada hawalah manakala utangnya belum mustakir. Ya, utangnya belum permanen. Apa contoh utang yang belum permanen? hawalah hawalatu anthamani mabi'in fi muddatil khiyari. Ya maka tidak sah hawalah untuk utang yang tidak permanen. Contoh dain yang tidak permanen adalah samani mabiin. Ya, adalah pembayaran jual beli barang fimuddatil khiyari dalam jangka waktu khiyar. Ya. Maka ternyata transaksi manakala transaksi saya dengan si A itu adalah transaksi jual beli barang tidak tunai. Saya jual barang sama si A. Ya, saya jual barang sama si A. Barangnya duluan, uangnya belakangan. Ya, namun saya dengan A itu memiliki ya, namun A dengan saya punya perjanjian khiar, punya perjanjian khiar, khiarnya tiga hari. Misalnya khiar syarat. Nah kalau kondisinya masih khiar, maka utang A sama saya itu belum mustakir. Lain hanya kalau khiarnya sudah habis, maka utang A sama saya utang yang sudah permanen. Namun kalau khiar itu kan dia masih bisa nggak jadi. Ini kan masih khiar, khiar tiga hari. selama waktu tiga hari, tentang waktu tiga hari ini, si A bisa jadi nggak jadi, mulangkan barangnya dan mengatakan saya nggak jadi beli. Hmm. Maka ya, karena masih ada khiyar, maka utangnya disebut dengan utang yang ghair mustakir. Utang yang ya, belum ya, utang yang belum mapan. Belum permanen. Nah semacam ini tidak bisa kondisi A yang semacam ini itu tidak bisa ya, menjadi muhal alaih orang yang kita pindahkan utang kepadanya. Walatasyu hawalah minal ibni ala abihi. Demikian juga tidaklah sah hawalah ya, pemindahan utang transfer utang ya minal ibni ala abihi dari anak ke bapak dari anak ke bapak illa biridahu kecuali dengan kerelaan si bapak. Kemudian syarat yang kedua, ittifaqu al-muhal bihi wal mulhal alaihi. Adanya kesamaan dua utang. Yeah. Dua utang, yang utang yang mau ditransfer, utang yang mau dipindahkan dan utang yang ya, menjadi sasaran pemindahan. Dan yang dimaksud dengan itifak kesamaan di sini kesamaan dalam jenis semacam dirham dengan dirham. Kesamaan dalam sifat semisal ya, kesamaan dirham tersebut adalah dirham yang dicetak dengan dirham yang dicetak. Contoh yang lain adalah mata uang Eh, Saudi dengan mata uang Saudi. Sama-sama uang itu jenis. Dan sama-sama sifat kalau rupiah dengan rupiah. Ya. Utang saya ya, kepada B rupiah, B utang saya kepada A rupiah. Kemudian kesamaan dalam waktu jatuh tempo. Jatuh temponya sama ay fil hulul dalam jatuh tempo wa dan dalam penundaan hmm. Falokan kan ahadu daini halan maka ya, jika salah satu utang itu sudah ya, sudah jatuh tempo sekarang ini wal akhar muajjala sedangkan yang kedua itu masih nanti masih besok-besok ya, atau yang satu jatuh temponya setelah sebulan, yang lain jatuh temponya setelah dua bulan, maka tidak sah adanya transfer dan pemindahan. Kemudian kesamaan dua utang itu dalam kadar maka tidak sah transfer utang 100 ribu misalnya atau 100 real di Eh, ditransfer ke piutang 90 real. maka utang saya sama si B 100 real. Piutang sama si A cuma 90 real. Maka tidak boleh ditransfer. Tidak boleh dipindahkan. Atau sebaliknya utang saya kepada si A 90 real. Piutang saya utang saya kepada B 90 real. Utang saya, piutang saya kepada A 100 real. Maka tidak bisa ditransfer. Kenapa? Karena nanti berarti si B akan mendapatkan tambahan kelebihan pembayaran, eh, kelebihan pelunasan. Di anha akdu irfaqin karena hawalah itu transaksi sosial. Sama dengan utang piutang. Ya, seandainya diperbolehkan ada selisih di dalam hawalah, maka keluarlah dia dari topiknya yaitu transaksi sosial. Berubah menjadi tolak buziadah biha, mencari tambahan dengan hawalah. Dan ini tidaklah diperbolehkan sebagaimana tidak diperbolehkan dalam transaksi utang piutang. Ya, oleh karena itu, maka besaran utang yang harus dibayarkan ya, itu harus sama dengan piutang yang dimiliki. Supaya tidak ada selisih. Kenapa? Tidak boleh ada selisih karena ini transaksi sosial. Supaya tidak dibisniskan supaya tidak menjadi lahan mencari keuntungan. Namun, kalau demikian, gimana ada hawalah? Ya, jatuh temponya harus bareng, ininya besarnya harus sama dan seterusnya. Maka jawabannya ada di eh, kalimat setelahnya. Lakin lau ahala biba'dim alaihim nadain. Namun seandainya ya, mentransfer sebagian utang yang menjadi kewajibannya. Au ahala ala ba'di malahu minadaini atau men, e, mem, di, memindahkan pada sebagian apa yang menjadi kewajibannya. Jada dalika maka itu diperbolehkan. Wajah yabqa itu bihalihi li sahibihi. Dan tetaplah kelebihannya itu tetap dengan keadaannya milik menjadi pemiliknya. Ya, namun boleh hawalah dengan sebagian. Ya, saya punya utang sama si B ya, 100 ribu, saya punya piutang sama si A 500 ribu. Hmm. 500 ribu. Maka boleh saya transfer dengan sebagian saja saya pindahkan ya, Anda saya tidak punya uang ya, cash saat ini silahkan Anda tagih A saya punya piutang di sana 500 ribu saya pindahkan untuk Anda 100 ribu sehingga maka dia ngambil hanya punya hak ngambil 100 ribu adapun kelebihannya tetap menjadi milik si pemilik dan syarat yang ketiga adalah kerelaan orang yang memindah. dianal hak alaih maka karena kewajiban itu adalah kewajiban dia. Maka dia tidak punya keharusan untuk melunasi utang pakai jalan hawalah. Dia bisa saja melunasi utang pakai langsung. Hmm. Wala istarati al muhal alaih. Dan ini diperselisihkan. Ya, kalau itu harus keridoan saya, jelas. Saya tidak harus membayar utang itu dengan cara hawala. Saya nggak mau hawala, saya mau minta bayar langsung. Ya, ya, saya mau, saya bayar langsung. Ya, maka ya, boleh-boleh ya, saja, tidak harus, saya harus nggak harus pakai metode hawala. Nah, Kemudian apakah disyaratkan ridho si B? Saya punya utang sama si B. B nagih. Kemudian saya minta B untuk kamu tagih si A. Nah apakah untuk sahnya hawalah harus dengan kerelaan si B? Kalau si B, oh saya malah harus jalan ke sana, saya malas, saya maunya duduk di sini saja nunggu. Nah, nunggu kamu bayar, maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Apakah ridho si B itu menjadi syarat ataukah tidak? Pendapat yang dipilih di sini La yustarat aidan ridal muhal muhtal atau wala yustarat ridha al muhal alaihi kama la yustarat aidan ridha al muhtal maka tidak disyaratkan ridha muhal alaih. Muhal alaih itu si A. Orang yang saya punya punya piutang padanya. Itu tidak disyaratkan. Dia tidak mau. Dia maunya saya yang nagih. Oh, ini tiba-tiba datang ya, B nagih tempat dia dia tidak mau mengeluarkan duit itu tidak boleh. karena ini ya hak itu kan hak saya. Hak saya. Kalau seandainya dalam bahasa lain saya suruh orang lain untuk ngambil hak saya kan hak-hak saya juga. Maka ridha muhal alaih itu tidak menjadi syarat. Kemudian demikian juga tidak menjadi syarat ridha al-muhtal, orang yang dipindah yaitu si B yang saya punya utang badannya. Kerelaan dia eh, ini tidaklah dipertimbangkan menurut pendapat yang dipilih di buku ini namun ini di, untuk muhtal ini diperselisihkan dengan syarat keriduan dia tidak teranggap idza uhila ala maliin ghairi mumatilin jika dipindahkan kepada orang yang mampu untuk membayar dan dia bukanlah tipekal orang yang menunda-nunda pembayaran saya jamin orang ini masih akan kemudian bayar dan dia ditagih langsung keluar duitnya. Ini, saya sudah interaksi muamalah dengan dia bolak-balik, saya jamin hal ini, saya bisa pastikan hal ini. Nah, maka eh, si B ini mau mau mau rela, mau berat hati ataukah tidak, ya, tidak teranggap. Syaratnya jika saya pindahkan kepada maliin orang yang mampu dan dia adalah orang yang tidak menunda-nunda. Bahkan si B alias al-muhtan itu dipaksa untuk menerima hawalah dan dipaksa untuk menagih al-muhal alaih dihaki dengan haknya. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penundaan orang yang mampu, penundaan pembayaran utang yang dilakukan orang, orang yang mampu itu kezaliman. Dan jika salah satu kalian diminta untuk pindah ala maliin kepada orang yang mampu untuk mem, uh, untuk ditagih, faliyadba maka adalah dia menerima. Ini alasan yang mengatakan bahasanya ridha al-muhtal orang yang dipindah itu tidak teranggap karena adanya amr faliyadba maka adalah dia menerima dan perintah di sini menghasilkan hukum wajib maka dia wajib menerimanya suka ataupun tidak suka rela ataupun tidak rela mutafakun alaihi demikian juga dalam redaksi yang lain siapa yang dipindah siapa yang haknya dipindah ala maliin kepada orang yang mampu untuk membayar faliyahtal maka adalah dia menerima artinya liyakbal al hawalata hendaklah dia menerima hawala. siapa itu mali mali adalah al qadir al wafai orang yang mampu untuk melunasi dan dia tidak dikenal muma tolah orang yang menunda-nunda pembayaran utang namun jika muhal alaih yaitu si A bukalah orang yang malik, bukalah orang yang mampu, maka al-muhal tidak punya keharusan untuk menerima hawalah. Karena dalam menerima hawalah itu satu hal yang merugikan dia. Kemudian bihadil munasabah maka dalam kesempatan ini maka ada nasihat ditujukan kepada ya, orang-orang yang punya kewajiban pada orang lain dalam keadaan dia punya kemampuan untuk melunasi kewajibannya hendaklah bersegera ya, biibrai dimamihim menggugurkan kewajiban dengan membayarkannya kepada pemiliknya atau liman uhila alaihim biha atau dia transferkan dengan cara hawalah dan janganlah mereka lumuri sum'ah nama baik mereka, citra mereka bil muatolah dengan menunda-nunda pembayaran utang wal murawarah dan penipuan. Maka kathiran mas kali kami mendengar e, merasa didolimi ada kemudian komentar-komentar merasa didolimi min asabil hukuk dari orang-orang yang memiliki hak ya disebabkan karena takhir hukukihim karena haknya ditunda-tunda dan bermudah-mudahnya orang yang punya utang dalam masalah pembayaran utang tanpa ada udur syar'i sebagaimana kami sering mendengar orang ya, orang-orang yang mampu itu menunda-nunda pembayaran utang ya, bitas ditil hawalat dengan ya, E, bitas ditil hawalah dengan bentuk pelunasan dengan pakai hawalah al muwajahah yang ditujukan kepada mereka ya, maka hawalah dipakai untuk sebagai bentuk menunda-nunda pembayaran utang wa'id ab al muhalin dan untuk mencapaikan orang yang dipindah sehingga jadilah transaksi hawalah itu bayang-bayang yang menakutkan syabahan mukhifan. Jadilah dia bayang-bayang yang menakutkan. Yang firminha lari darinya banyak orang disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh banyak orang. Kemudian wa'idha sohat al hawalatu. Jika transaksi Hawal itu sah karena terkumpul padanya syarat-syarat yang telah disebutkan, maka kewajiban itu berpindah dari muhil, muhil itu saya, orang yang punya utang, telah berpindah kepada zimmah tanggung jawab muhal alaih, yaitu si A, orang yang saya punya utang padanya. Jadi ini sudah pindah betul-betul pindah. Sudah tidak lagi menjadi kewajiban saya. Watabra'u dan gugurlah kewajiban al-muhil, kewajiban saya min hadal hak dari kewajiban finansial ini. Hak di sini artinya kewajiban. Karena definisi hawalah adalah memindah <clears throat> kewajiban dari tanggung jawab A kepada dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain. Ya, konsekuensi dari <clears throat> berpindahnya kewajiban <clears throat> adalah tidak boleh bagi muhal untuk kembali kepada al-muhil. Maka tidak boleh si B kembali ke saya. Tidak boleh kembali ke saya. Karena si B telah saya pindah untuk ya, nakih kepada si A. Maka dia tidak boleh. Dan ini dengan transaksi maka pindahlah kewajiban saya. Dari kewajiban saya menjadi kewajiban si A. Maka si B tidak boleh kembali kepada saya. Li'anna kau karena kewajibannya telah berpindah kepada orang lain. Maka menjadi kewajiban al-muhal, ya, kewajiban si B untuk mengarahkan pandangannya dan penagihannya kepada al-muhal alaih dan minta pelunasan dari dia atau damai bersamanya eh, ala Aisyah dalam bentuk-bentuk ya, Ya, dalam bentuk-bentuk eh, dalam bentuk-bentuk yang ada dalam masalah nau'iyah bentuk pelunasan. Maka hawalah yang memenuhi ketentuan syariat itu wafaun sahihun. Itu adalah bentuk bayar utang yang sah. Maka sudah teranggap bayar utang. Saya ketika melakukan transaksi hawalah, saya telah teranggap bayar utang saya. Karena ini adalah wafaun sahihun pembayaran utang yang sah dan jalan yang disyariatkan. Dan di dalam disyariatkannya transaksi ini memberikan kemudahan banyak orang. Jika istighlalat istighlalan sahihan jika transaksi ini dimanfaatkan dengan pemanfaat yang yang benar digunakan dengan penggunaan yang benar tidak ada padanya tipu menipu wa dan tipuan Ya, kemudian fi ahkamil wakalah. Ya, kemudian transaksi berikutnya adalah transaksi wakalah atau ya, mewakilkan. Ya, wakalah boleh wawunya di fathah, boleh juga wawunya di kasrah, boleh dibaca wakalah, boleh dibaca wikalah. Maknanya adalah tafwid penyerahan misalnya dalam bahasa Arab ada kalimat wakal tu amr ilallah itu artinya fawat tuhu ilaihi. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Sedangkan secara istilah yang namanya wakalah adalah istibanatu adalah meminta perwakilan. Istibanah dari kata-kata naib wakil. Mewakilkan yang ini dilakukan oleh jaizit tasarufi. Oleh orang yang boleh melakukan tindakan transaksi. Mislahu kepada orang yang semisal dengan dia. Sama-sama jaizut tasaruf. Ya. Diminta agar dia menggantikan peran dan kedudukan seseorang fima tadkhulu batu dalam perkara-perkara yang memang bisa digantikan oleh orang lain. Dan transaksi wakala atau wakala ini dibolehkan dasarkan dari Quran, sunnah dan ijma. Contoh ya, dalil Al-Quran, contohnya adalah Ashabul Kahfi. Mereka bertuju menyerahkan duit kepada salah satu dari mereka untuk beli makanan. Faba'athu ahadakum biwarikikum hadihi ilal Madinah. Maka utuslah salah satu dari kalian, salah satu dari kita dengan membawa duit perak ini ilal Madinah untuk pergi ke kota beli makanan. Iya. Demikian juga perkataan Yusuf. Kalau ya, ja'alni ala ghazainil ardi. Ya, Wahai Raja Mesir, jadikalah aku sebagai pengurus ya, khazain simpanan hasil bumi kota eh, hasil bumi negara Mesir ya, pada asalnya andalah yang punya kuasa tolong ya, angkat saya sebagai pengganti anda untuk mengurusi masalah ini maka di sini ada wakalah demikian juga ya, di antara kemudian contoh wakalah adalah dalam zakat itu ada amil alaiha ya, amil itu statusnya wakil penguasa ya, wakil penguasa untuk ngambili zakat. Dia wakil. Maka terjadi wakalah antara as-sultan penguasa dengan amil. Nih, maka amil itu statusnya adalah wakil. Dan transaksi yang terjadi adalah dia menerima wakalah. Nih, maka ya, jika tidak ada yang mewakilkan, maka berarti nggak jadi amil zakat. Nih. Enggak eh, ada yang mewakilkan, nggak ngasih, enggak ada yang ngasih mandat kok kemudian jadi amil. Padahal amil itu penerima mandat. Loh, enggak ada yang ngasih mandat. Kok jadi punya mandat itu dari mana? Ah, mau enggak ada yang ngasih mandat. Transaksi ya, ya karena hakikat dari amil zakat adalah penerima wakalah. Wakalah dari siapa? Wakalah dari penguasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasrahkan kepada Urwah ibn Jaat untuk beli kambing. Nabi ngasih duit, belikan kambing. Demikian juga Nabi pernah pasrah kepada Abu Rafi dalam masalah pernikahan Nabi dengan Maimunah. Demikian juga Nabi mengirim para amil untuk mengambil zakat. Ini semua jadikan dalil wakalah. Menunjukkan bahasanya pengangkatan amil itu hakikatnya adalah transaksi wakalah. Amil adalah orang yang menerima wakalah. Ini kalau nggak ada yang mewakilkan, nggak ada yang ngasih, e, ini maka tidak bisa dia jadi amil. Kemudian uh, ijma. Muafak Ibnu Kudama dan yang lain menyebutkan adanya ijma umat bolehnya wakalah secara global dan kebutuhan pun mengharuskan hal itu. Karena tidak mungkin setiap orang melakukan apa yang dia butuhkan secara langsung. Dia sendiri yang melakukannya. Matan akidubi al-wakalah. Kemudian cara sahnya wakalah. Tan akidu al-wakalah, wakalah itu sah dengan semua kata-kata yang menunjukkan izin lakukanlah demikian. Aku izinkan pada anda untuk berbuat demikian. Itu semua statusnya adalah wakalah. Wa al qabul ala al fauri wa ala tarahi. Dan menerima transaksi wakalah itu boleh langsung dan boleh ya, boleh tertunda. Ya, ya, tolong, ya, saya tak tolong begini-begini. Ya, maka boleh saja. Ya, Ya, boleh juga nanti ya saya timbang-timbang, saya bisa nggak e, melakukan hal itu. Maka setelah sehari, setelah dua hari, oh ya saya bisa. Nah, itu berarti tarahi. Ya, maka penerimaan transaksi wakalah e, tidak harus langsung. Ya, menerima e, menerima transaksi wakalah boleh jadi nanti-nanti. Dan cara menerimanya bikuli kaulin au fi'lin ya dulu alal qabuli dengan semua ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kalau menerima transaksi wakalah. Di anak qabula wukalaihi alaihi salatu wassalam karena mutarakhian karena penerimaan orang-orang yang Nabi wakilkan atau ya, Nabi wakilkan itu mutarakhian itu tertunda dari taukil Nabi kepada mereka-mereka. Kemudian wakalah itu sah, ya, sah bersifat sementara, muakotah ya, sementara. Seandainya wakalah itu cuma sementara, mungkin itu sah-sah saja. Boleh juga sah dikaitkan dengan syarat. Semisal anda adalah pengganti saya selama satu bulan. Nih. Karena misalnya ya, ini penggantian dalam masalah jabatan ya, karena yang mewakilkan itu keluar kota, keluar negeri, maka urusan pemerintahan diwakilkan kepada seseorang sementara waktu ya, sebulan misalnya. Maka ini diperbolehkan. Anda adalah wakil saya, adalah adalah ganti saya selama satu bulan karena satu bulan saya pergi ke luar negeri misalnya. Demikian juga ya, misalnya contoh yang dikaitkan dengan syarat. Jika telah selesai penyewaan rumahku, tolong jualkan. Ya, ini rumah saya saya kontrakkan. Jika masa kontraknya itu sudah selesai, tolong fulan jualkan rumah saya tersebut. Dan disyaratkan sahnya wakalah, tegasnya ketegasan, kejelasan siapakah yang menjadi wakil. Maka tidaklah sah ya, wakalah dengan ucapan aku wakilkan kepada salah satu dari dua orang ini. Atau demikian juga dengan mengangkat wakil orang yang tidak dikenal. Ya. Orang yang dikenal. Ya. Nanti siapa yang ada di sini itu wakil saya. Nah, ini tidak bisa. Tidak diketahui siapakah dia yang ada di sini nantinya. Kemudian tadi dalam definisi wakalah, ya, wakalah itu tidak berlaku untuk semua bidang dan semua hal. Cuma tadi apa? Fima tadkhuluhu niyabah. Dalam bidang-bidang, dalam perkara-perkara yang memang bisa diwakilkan kepada orang lain. Oleh karena itu maka ada pembahasan ma yasihu atau fihi hal-hal yang perkara-perkara yang sah jika diwakilkan kepada orang lain. Maka perwakilan itu sah dalam semua perkara yang bisa diwakilkan. Min hukukil adamin berupa hak manusia. Semacam pembuatan kesepakatan alias akad atau pembatalan kesepakatan. Maka membuat kesepakatan alias akad Contohnya menjual, membeli, menyewakan, mengutangi, kemudian mudoroba, kemudian pembatalan kesepakatan atau pembatalan akad. Contohnya tolak, hulu, memerdekakan budak, wal ikolah atau ikolah. Maka semuanya bisa diwakilkan. Menjual, Ya, kita kasihkan barang pada orang, tolong jualkan barang saya ini. Membeli, kita kasih duit pada seseorang, tolong ya, belikan saya nasi padang. Nah, misalnya. E, namun, e, maka yang namanya wakalah itu duitnya dikasihkan. Duitnya dikasihkan. Kalau tidak ngasih duit, itu namanya utang. Nih, kalau tidak ngasih duit, duitnya nanti ya tolong belikan nah, ya, nasi padang duitnya nanti itu kord itu kordon itu utang piutang nah, kordon nggak boleh ngambil untung nah, kordon nggak boleh ngambil untung nah, kemudian digenapkan karena yang terjadi adalah kordon ya, tadi kemudian ini e, harga nasinya 13 ribu kemudian berapa saya perlu ganti 15 ribu ya, tidak boleh karena ini kordun jaron naf'an ya, jadi utang piutang yang menghasilkan keuntungan maka itu ribanya maka wakalah itu duitnya diserahkan wakalah itu duitnya diserahkan wakalah dalam syirah wakalah dalam pembelian Ya, kalau duitnya belakangan, tolong talangi dulu ya. Nah, tolong talangi dulu. Itu terjadi transaksi utang piutang alias kordon. Demikian juga dalam ijarah. Ini yang punya rumah di luar kota, tinggal di luar kota. Maka nanti transaksi sewanya itu sama orang yang dipasrai. Demikian juga dalam kordon saya titip duit, ini, ini nanti tolong utangkan kepada dia mau pinjam duit ini kasihkan dia. Maka ya, wakalah dalam kordon atau wakalah dalam mutorobah. Ini, ini saya mau transaksi, tolong anda yang makin saya untuk mengadakan transaksi mutorobah dengan dia. Demikian juga dalam fusuh, dalam pembatalan akad. Contohnya tolak. Maka misalnya talak dengan uh, urusan di pengadilan pakai talak, nah talaknya pakai pengacara, hukumnya boleh. Pengacara itu babnya bab wakalah. Ini pengacara babnya bab wakalah. Khulu nah, itu juga babnya bisa kemudian pakai pengacara. Ini, kalau ini melibatkan pengadilan dan pengacara ya, itu statusnya advokat statusnya babnya bab wakalah. Dia wakalah yang murni wakalah, kalau tidak minta upah. Kalau dia minta upah, ah, wakalah bil ujroh, wakalah dengan minta upah yang nanti ini sama dengan ijarah. Demikian juga memerdekakan budak, demikian juga ikolah. Ikolah itu ya, pembatalan jual beli setelah selesainya khiar majelis. Ya. Watasir wakalah Demikian juga sah wakalah dalam semua perkara yang bisa digantikan oleh orang lain berkenaan dengan hak Allah. Meskipun itu perkara ibadat, contohnya distribusi sedekah. Itu bisa diwakilkan. Distribusi pembayaran zakat dan distribusinya bisa diwakilkan. Kemudian pelaksanaan nadar bisa diwakilkan. Saya bernadar untuk ya, sedekah, nah, itu bisa diwakilkan. Tapi kalau saya nadar untuk sholat, nah, tidak bisa diwakilkan. Jadi saya ya, nadar untuk ya, nyembelih kambing untuk dibagikan. Nah, yang nyembelih tidak harus saya. Kemudian dalam masalah pembayaran kafarah, ya, maka bisa diwakilkan. Ya, kafarahnya bukan kafarah puasa. Ya, kafaronya dalam ngasih ngasih makan 60 orang miskin. Nah, itu bisa diwakilkan. Demikian juga haji dan umroh bisa diwakilkan. Ada badal haji, badal umroh di Liwurutil adilah bidalika karena terdapat dalil tentang masalah ini. Demikian juga dalam puasa dalam kondisi tertentu. Ketika orang telah meninggal dunia dalam keadaan punya utang puasa, maka puasanya bisa diwakilkan oleh orang lain, digantikan oleh orang lain. Adapun perkara-perkara yang tidak bisa digantikan oleh orang lain berkenaan dengan hak Allah, maka wakalah tidaklah di dalamnya. Contohnya ibadah, ibadah badan, semisal sholat dan puasa. Namun puasa itu bisa diwakilkan, bisa digantikan oleh orang lain ketika orang itu punya utang puasa. Namun puasa adaan ya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Namun puasa kodoan ya, bisa digantikan oleh orang lain dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian toharoh dari hadas tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Cuma bisa dibantu oleh orang lain. Orang lain karena ini sakit dan dia orang lain membantu untuk wudhu. Non tidak bisa menggantikan orang lain yang wudhu kemudian dianggap dia telah berwudhu. Tidak. Ya, li'anna dzalika kan itu semua berkaitan dengan badan orang yang punya kewajiban. Demikian juga sah wakalah dalam isbatil hudud untuk memastikan hukuman had. Wal istifa dan melaksanakan hukuman had. Maka misalnya dalam hal ini eh, pemastian apakah dia betul-betul pelaku kejahatan aslinya itu penguasa penguasa kemudian melimpahkannya kepada ya, lembaga peradilan. Ya, ya kemudian kepala pengadilan mau mewakilkannya kepada hakim yang dia tunjuk untuk memeriksa perkara ini. Dan aslinya kemudian ya, hakim itulah eksekutornya. Namun ya, boleh juga kemudian dia uh, wakilkan kepada orang lain untuk menjadi eksekutor sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ya Unais wahai Unais berangkatlah temuilah perempuan istri orang ini dan tanyai dia betulkah dia telah berzina dengan dengan pembantunya maka ini wakalah dalam isbatil hukuk isbat al hudud tanyai dia betulkah dia berzina dengan pembantu laki-lakinya ini isbat Eh, al-hudud. Fa ini tarofat. jika dia mengakui kalau dia telah berzina berarti terjadi zina muhsan maka rajamlah dia. Rajamlah dia ini eh, wakalah dalam istifa al-hudud, pelaksanaan dan eksekusi hukuman had. Harusnya pelaksana hukuman had adalah nabi. Namun nabi pasrahkan kepada Unais. Mutafakun alaih diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian wakil tidak boleh mewakilkan. Walaysa lil wakil ayuwakila fi wukila fihi. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Kecuali dalam beberapa kasus yaitu jika muwakil membolehkan. Orang yang pasrah pertama kali membolehkan. Maka orang yang dititipi duit untuk misalnya beli nasi tidak boleh kemudian dia titip lagi sama orang lain. Iya. Ini dia dikasih duit untuk kemudian beli nasi, kemudian dia titipkan lagi ke orang lain. Tolong kamu aja yang berangkat ya. Nah, maka tidak boleh kecuali dalam beberapa kasus. Yang pertama dibolehkan oleh orang yang ini, pas memberi mandat pertama kali. Ya tolong ini belikan ini kalau antum, uh, eh, tidak bisa ya tak tolong siapalah gitu. Tapi yang tanggung jawab antum. Nah, maka dia membolehkan. Dengan dia mengatakan wakil insyita, pasrahkan pada orang lain jika kamu mau atau dengan mengatakan lakukan apa yang kamu mau. Asania yang kedua itu al amal al muakil fihi layatawallahu Jika ternyata tugas yang dibebankan kepadanya itu tidaklah layak dilakukan oleh semisal beliau. Kenapa tidak layak? Karena beliau min asrofinas adalah ya, ya min asrofinas adalah uh, orang yang elit al mutarafiina an misli dalika al amal yang terlalu mulia, terlalu tinggi untuk melakukan hal semacam itu. Ya. Maka orang kaya dan seorang bos besar mengatakan pada orang lain, biar saya saja. Ya. itu biar saya saja. Ya, itu artinya nanti dia akan nyuruh orang lain pegawainya. Ya, dia ngomongnya sama seseorang, nanti bisa biar saya saja yang ngurusi. Artinya serahkanlah itu kepada saya. Dan beliau tidak mungkin melakukannya. Beliau orang sibuk, beliau ya, orang sibuk tidak mungkin eh, dan eh, dan ini pun dah tahu orang yang eh, orang yang kemudian mengiyakan juga tahu nanti pelaksananya nanti pasti orang lain. Kemudian yang ketiga idza ajaza anil amal alladzi bukila fihi jika wakil itu tidak mampu melakukan kerja yang dibebankan kepadanya yang keempat, jika dia tidak profesional melakukan apa yang dibebankan kepadanya. Karena dalam empat kondisi ini dia bisa pasrahkan kepada orang lain. Wa fi hadil ahwal dalam empat kondisi ini tidak boleh baginya menyerahkan tugas kecuali kepada orang yang amanah. Karena dia tidak mendapatkan izin untuk pasrah kepada orang yang tidak amanah. Dan satu hal yang patut untuk dipahami bahasanya wakalah itu adalah akad jais dari dua belah pihak. Tidak mengikat dua belah pihak. Orang yang ngasih mandat dan orang yang menerima mandat. Ya, semuanya boleh membatalkan secara sepihak. Ya, kalau misalnya kemudian ini tak tolong-tolong belikan eh, pecel kemudian habis eh, orangnya belum berangkat kemudian dibatalkan. Oh, jadi ajalah ya, saya tak beli sendiri itu boleh-boleh saja. Yang dikasih mandat nggak boleh sewot. Oh, baru saja nyuruh kok, ah, kok enggak jadi. Nah, ini enggak boleh. Karena ini akad jais, tidak mengikat. Tidak mengikat dua-duanya. Yang memberi mandat dan yang menerima mandat. Di anaha karena transaksi ini dari sisi orang yang mewakilkan sekedar mengizinkan. Sedangkan dari sisi orang yang menjadi wakil adalah badul naf'in adalah ingin berbuat baik dan ya, memberi manfaat kepada orang lain dan dua-duanya bukanlah satu hal yang harus maka masing dari dari keduanya boleh membatalkan transaksi wakalah ya fi ayi waktin sya'a di waktu kapanpun dia mau di waktu kapanpun dia mau yang lain tidak boleh ya, tidak boleh marah tidak boleh tersinggung tidak boleh melarang ya. Kemudian yang membatalkan transaksi wakalah. Transaksi wakalah itu batal manakala dibatalkan oleh salah satu dari keduanya. Atau salah satunya meninggal dunia. Salah satunya meninggal dunia maka batal. Artinya tidak pindah ke ahli waris. Tidak pindah ke ahli waris. Misalnya ini ada wakalah dalam urusan dengan pengadilan, Eh, si si loyal meninggal dunia itu tidak kemudian digantikan sama temannya non dipulangkan dulu ini, transaksi wakalah diserahkan dulu dipulangkan dulu ini, karena ini batal sudah batal harus terjadi rembuk ulang ini, karena si loyalnya meninggal dunia padahal statusnya wakil maka otomatis dengan dia meninggal batal sehingga apa yang harus dilakukan? Rembuk ulang. Makalah ya, misalnya dalam e, melamarkan dalam melamar dan bisa wakalah. Ya, ya, belum sempat karena rencananya minggu depan. Ya, ternyata ninggal sekarang, maka otomatis batal. Otomatis batal. tidak kemudian pindah kepada e, anaknya atau apa atau ahli warisnya enggak namun batal demikian juga e, batal manakala salah satu itu gila dan gilanya gila mutbek gila yang terus menerus bukan kumat-kumatan kenapa bisa batal dengan ini semua karena wakalah itu bertopang kepada kehidupan dan akal sehat maka jika keduanya hilang, hilanglah keabsahannya. Demikian juga wakal itu batal manakala mukil itu mencopot si wakil. Mukil itu mencopot ya, si wakil. Demikian juga wakala itu batal manakala terjadi hajar kepada safi. Ternyata dia adalah safi dan dia adalah safi yang kemudian ya, mendapat eh, yang mahjur yang dilarang untuk melakukan transaksi. Baik yang dilarang melakukan transaksi itu si wakil atau mukil ataukah orang yang menyerahkan mandat. Maka begitu salah satunya itu terkena hukum mahjur, mendapat ada pengumuman dari pemerintah dan penguasa atau hakim si A ini daftar orang yang tidak boleh melakukan transaksi, maka otomatis wakalah transaksi wakalah itu hilang karena hilangnya kelayaan untuk melakukan tindakan. Ya, demikian yang kita baca dan, dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan esok pagi di Al Asri. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ruda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu